al الثامنة تحلى بالمروءة menghiasilah diri engkau atau berhiaslah engkau bil muru'ati dengan sifat muru'ah dalam bahasa Indonesia muru'ah itu prawira apa artinya muru'ah itu coba di dalam syarahnya Syekh Zain mengatakan dahal fuqaha'u rahimahullah fi kitab syahadah para ahli fikih mendefinisikannya dalam kitab syahadat amalnya murah adalah hiya fi'lu ma yajmuluhu mengerjakan sesuatu yang menjadikannya baik wa yaziluhu sama menjadikan dia tampak baik wa jatinabu ma yudannisu dan menjauhi apa-apa yang menghinakan dia atau merendahkan dia wa yashiluhu dan menghinakan padanya yang muru'ah itu adalah mengerjakan sesuatu yang menjadikan seseorang itu baik dan meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia dinilai jelek at-tahalli bil muru'ah menghiasi diri dengan sifat muru'ah Wama dan apa-apa yahmilu yang mendorong ilaiha kepada sifat muru'ah mimma rimil akhlak dari akhlak-akhlak yang mulia wa talaqatil wajhi dan bersinarnya ramahnya wajah wa is salam dan menyebarkan salam wa tahammudin nas dan mudah memaafkan manusia talib ilmu hendaknya menghiasi dirinya dengan sifat muru'ah apa sifat muru'ah tadi dikatakan mengerjakan sesuatu yang baik dan meninggalkan sesuatu yang jelek mengerjakan sesuatu yang menjadikan dia dihormati orang lain meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia dibenci, dihinakan oleh orang lain mengerjakan sesuatu yang dia di menjadikan dia disenangi orang lain meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia dibenci namanya apa? muruah dan segala sesuatu yang mendorong pada sifat muruah. Apa saja dijelaskan di sini adalah di antaranya adalah makarimul akhlak. Akhlak akhlak yang mulia. Berbicara tentang akhlak yang mulia, banyak sekali macamnya. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam hati yang mendorong keluarnya perilaku secara mudah, secara refleks. Jadi bagaimana dimanakan akhlak itu pertama adalah sifat yang sudah tertanam dalam hati artinya sifat yang sudah menjadi apa karakter seseorang misalnya dermawan misalnya kebalikannya dermawan apa? Pelit, pemarah, pemaaf. Itu namanya akhlak. Sesuatu bisa dikatakan itu sebagai atau menjadi akhlak apabila sudah menjadi apa? Karakter seseorang. Kalau itu baru perilaku yang dikerjakan satu dua kali atau terkadang dikerjakan itu belum bisa dikatakan sebagai apa? akhlak. Misal orang sekali memberi dia tidak belum bisa dikatakan sebagai apa? orang yang dermawan hanya dengan sekali memberi. Tapi kalau memberi itu sudah jadi kebiasaan dia, jadi karakter dia, baru dikatakan dia adalah orang yang dermawan. Pemaaf juga sama. Orang yang sekali memaafkan belum bisa dikatakan sebagai pemaaf. Dia baru bisa dikatakan sebagai pemaaf apabila seringkali misalnya dia dibuat marah, dia maafkan. Dia dirugikan, dia maafkan. Sebenarnya apa? Sifat yang rasikha, sifat yang menancap di dalam hati. Akhlak adalah sifat yang tertancap atau tertanam dalam hati yang mendorong keluarnya perilaku secara mudah. Gimana? Misalnya orang yang karakternya atau akhlaknya itu dermawan, maka dia akan mudah sekali untuk memberi. Orang yang sifatnya pemaaf, maka dia akan mudah sekali untuk memaafkan. Orang yang pemberani, dia nggak akan mudah takut. Orang yang sifatnya jujur, karakternya jujur. Maka dia akan selalu jujur. Jadi namanya akhlak itu akan mendorong keluarnya perilaku baik itu ucapan ataupun perbuatan secara mudah. Sesuatu yang tampak dari seseorang dunia perilakunya adalah cerminan atau indikasi dari akhlak dia yang sesungguhnya. Kenapa? Karena seseorang tidak akan menyelisihi karakternya kecuali karena adanya suatu sesuatu yang memaksa atau yang luar biasa. Misal orang yang dermawan, kalau kita menjumpai orang yang dermawan dia akan mudah sekali untuk memberi Pas suatu ketika dia kelihatan pelit, itu pasti ada sesuatu. Kenapa dia jadi pelit? Atau sebaliknya, orang yang pelit kok tiba-tiba kok ngasih hadiah, neraktir, apa. Nah, jadi pasti ada apa-apanya. Ada sesuatu. Kenapa? Namanya akhlak itu tadi akan mendorong terjadinya perilaku secara mudah. Maka talib ilmu akhlaknya harus akhlak-akhlak yang yang mulia tawadu semangat pemberani dermawan jadi akhlaknya akhlak-akhlak yang mulia seperti itu harus dimiliki oleh talib ilmu kenapa? karena bagian dari muruah orang akan baik apabila dia memiliki akhlak yang baik wa talaqatul wa talaqatil termasuk bagian dari muruah adalah wajahnya itu talaqah apa talaqah ramah orang melihat dia itu ramah orang senyum tidak cemberut sangar enggak wa ifsha'is salam dan menyiarkan salam kepada siapa setiap orang atau tidak kepada orang yang berhak diberi salam. Siapa yang berhak diberi salam? Sesama tarif atau orang Islam yang satu kelompok dengan dia? Tidak. Yang berhak diberi salam adalah semua orang Islam. Walaupun dia bukan orang yang akun ibadahnya atau bahkan orang yang sering berbuat maksiat misalnya Selagi dia itu orang Islam, maka setiap kita ketemu, dia berhak untuk mendapatkan apa? Ucapan salam kita. Karena fenomena ta'asub, apa ta'asub? Semangat kegolongan atau ta'asub kepada seseorang seringkali menimbulkan persaudaraan yang seharusnya itu dibangun atas fondasi Islam bergeser fondasi persaudaraannya itu bukan Islam tapi golongan walaupun orang Islam kalau bukan golongannya tidak satu madhab tidak satu aliran tidak satu kelompok tidak satu organisasi nggak diberi salam atau bahkan sama-sama talib ilmu karena gurunya beda satu mengidolakan ustadz siapa ustadz fulan dan satu lagi mengidolakan ustadz yang fulan lagi karena sama-sama fanatik pada gurunya akhirnya apa? tidak saling sapa ketemu tidak saling memberi salam saling menyindir dari memajukan eh itu muridnya fulan itu muridnya fulan Rasulullah SAW bersabda gimana? Yohanes afsus salam biarkanlah salam fa'at'imut ta'am sedekahlah makanan wasilul arham sambunglah famili wasallu bil naili wan nasu salatlah malam ketika orang-orang sedang tidur tadkhulul jannata bisalam. Maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Rasulullah juga memberikan resep supaya persaudaraan itu bisa terjalin dengan erat antara sesama orang Islam. Salah satu resepnya apa? Adalah dengan menyebarkan salam. Orang yang sebelumnya itu mungkin menjaga jarak dengan kita atau berpikiran buruk dengan kita atau menilai kita itu sombong, eksklusif dan sebagainya. Ketika kita membiasakan bertemu dia salam, ketemu dia salam, lama-lama persepsinya dia akan berubah. Itu manfaatnya apa? Menyiar-nyiarkan salam wal anafah dan menjaga kehormatan atau harga diri min ghairi kibriya tapi tidak sombong menjaga harga diri tapi bukan berarti sombong jadi jangan biarkan misalnya harga dirinya diinjak-injak harga dirinya harus dijaga tapi bukan berarti terus bersikap sombong bukan wal izzah dan sifat izzah izzah itu apa mulia punya kebanggaan izzah dengan anafah itu hampir sama punya harga diri merasa mulia tapi min ghairi jabarut tidak sombong sama wasyahama dan memiliki pendirian berpendirian kuat min ghairi asabiyah tapi tidak asabiyah apa arti asabiyah itu setiap orang yang fanatik itu namanya asabiyah bukan asabiyah itu fanatik kepada seseorang atau kepada suatu kelompok tapi kalau saya mengidolakan seseorang apa itu termasuk asabiyah bukan saya senang dengan suku saya termasuk asabiyah bukan saya senang dengan keluarga saya termasuk asabiah? Bukan. lah asabiah yang dicela itu seperti apa? Asabiah yang dicela itu adalah fanatik yang berlebihan. Misalnya sampai membenarkan kejelekannya, membenarkan kesalahannya. Itu namanya asabiah. Hal yang jelek karena itu dilakukan oleh kelompoknya atau orang yang diidolakan kemudian jadi dianggap baik, dipilai. Hal yang salah karena itu dilakukan oleh idolanya atau kelompoknya, kemudian dicari-carikan pembenarannya. Itu namanya asobiyah. Jadi talib ilmu itu punya sifat apa? Asyahamah, punya pendirian yang kuat. Tapi bukan asobiyah. Gimana misalnya? Kalau saya sudah meyakini suatu masalah ini benernya begini. Saya pegang keyakinan itu. Sampai kapan? Sampai saya mendapatkan bukti dalil yang menunjukkan sebaliknya. Oh ini nggak bener Jadi jangan pelan jangan. Orang yang pelan akan sulit mendapatkan ilmu. Kenapa? Setiap dia meyakini suatu masalah nanti ada Goncangan sedikit ganti lagi Ada goncangan sedikit pindah lagi Tidak begitu Tapi tidak boleh sampai Pada tingkatan apa? Asobia Pada tingkatan asobia itu bagaimana? Begitu saya sudah diajari oleh guru saya begini Suatu saat saya dapat penjelasan yang meyakinkan jelas secara dalil bahwa yang kamu terima dari gurumu kemarin itu keliru. Yang benar mestinya begini. Nah, kemudian dicarikan apa? pembelaan-pembelaannya atau tetap ngotot pada apa yang didapatkan sebelumnya itu namanya asobia atau karena kebenaran yang dia jumpai itu berbeda dengan kebiasaan kelompoknya kemudian yang benar itu ditolak dia tetap mempertahankan apa yang menjadi kebiasaan kelompoknya atau mencari-carikan pembenaran untuk apa yang menjadi kebiasaan kelompoknya. Itu namanya apa? Asobia. Jadi satu sisi kita harus punya sifat syahama, apa punya pendirian yang yang kuat, punya prinsip. Ya ketika saya sudah dapat satu pemahaman yang ini yang benar, pemahaman ini akan terus saya pegang. Sampai kapan? Sampai saya mendapatkan dalil yang menunjukkan bahwa yang ini salah, yang benar begini. Itu namanya apa? Asyahama. Akan tapi tidak sampai asobiyah apa artinya sampai asobiyah sampai ketika kita sudah tahu yang saya pahami kemarin salah tapi karena apa itu yang saya dapat dari guru yang saya idolakan tetap itu yang saya pegang atau karena itu sudah menjadi kebiasaan kelompok saya maka itu yang saya pertahankan itu keliru itu namanya apa asobiyah wahamiyah dan punya sifat hamiyah apa artinya hamiyah al dan punya loyalitas fi jahiliyah selain loyalitas jahiliyah punya loyalitas tapi tidak seperti orang jahiliyah gimana loyalitas orang jahiliyah itu loyalitasnya jahiliyah itu sampai apabila keluarganya sukunya bermasalah dengan orang lain atau dengan suku lain benar atau salah pasti akan dibela. Itu namanya apa? Hamiyah jahiliyah talib ilmu punya sifat hamiyah artinya punya sifat apa yang loyal loyal pada ajaran yang dia pegang loyal pada agamanya loyal kepada saudara muslimnya akan tetapi tidak seperti loyalnya orang jahiliyah saya kalau melihat saudara muslim misalnya teraniaya atau diganggu oleh orang lain saya nggak terima itu saudara saya tapi tidak sampai seperti loyalitasnya orang jahiliyah misalnya apa tahu itu saudara saya salah bisa bila mati-matian itu namanya hamiyah jahiliyah